Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita <clears throat> masuk kepada pertanyaan yang kelima Sebelumnya saya bacakan kembali pertanyaan yang keempat terkait dengan dinuna ma dinuka apa agamamu maka jawabannya kata beliau rahimahullah <clears throat> dini al-islam wa huwa ma dalla alaihi al-kitab was sunnah min ibadatihi wa ta'atihi qala Allah taala inna dina 'inda Allah al-islam bahwa agamaku adalah Islam dan Islam itu adalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh ibadah-ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertanyaan yang pertama, kita sudah membacakan terkait dengan definisi Islam. Nah, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibtiadu anis syirki wa ahlihi. Yaitu berserah diri kepada Allah dalam bertauhid dan inqiyadu lahu bitta'ah tunduk kepada Allah dalam ketaatan wal ibtiad anis syirki wa ahlihi dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Nah, maka itu definisi daripada Islam. <clears throat> Bahwa Islam ini adalah agama tauhid. Agama yang dibangun di atas ikhlasul ibadah wa ikhlasul mutaba'ah yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ikutan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah Islam dan inilah pula yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yakni semua Islam yang bermakna tauhid nah maka sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang kelima terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau menambahkan faidah terkait dengan dakwah seluruh para nabi dan rasul bahwa dakwah seluruh nabi dan rasul itu berdakwah di atas Islam yang bermakna tauhid. Nah, banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya semua menyatakan diri Islam, muslimun. Nabi Musa, Nabi Isa mereka pun semua menyatakan nahnu muslimun. Kami adalah muslimun, yakni Islam yang bermakna tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seluruh dakwah Nabi dan Rasul demikian. Islam yang bermakna tauhid. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan wasiat Ibrahim alaihissalam wa biha Ibrahim Nabi Ibrahim memberi wasiat wa Ismail wa Ishaq Nabi Ismail dan Nabi Ishaq wa Yakub dan Nabi Yakub anittaqullah anittaqullaha wa nam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha fala tamutunna illa wa antum muslimun Nah, wasiat Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sehingga sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Yakub dan anak keturunannya semua memerintahkan untuk berada di atas Islam. Maksudnya adalah tauhid. Demikian pula di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Isa alaihissalam atau dalam suratul Imran. Nah, Nabi Isa alaihissalam juga menyatakan wa nahnu lahu muslimun dan kami terhadap Allah adalah muslimun. Nam, kami terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berislam. Nam, demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Ya, semua menyatakan sebagai muslimun. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka wajib mengikuti beliau dan seluruh syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dihapus dan disempurnakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka ditambahkanlah dengan syahada wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihissalam, wassalam. Maka barakallahu fikum dakwah seluruh para nabi dan rasul itu di atas akidah tauhid. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi kita apa diutusnya Nabi Nuh alaihissalam awal Rasul itu belum ada kesyirikan. Ya, semua berada di atas tauhid. Dari Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Semua berada di atas akidah tauhid, kemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak ada belum ada kesyirikan. Kapan kesyirikan itu muncul? Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam yaitu diawali dengan kesyirikan berlebih-lebihan terhadap wali-wali Allah. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Nuh lima orang soleh yang diibadahi ya kepada Allah Ta'ala dan melalui mereka orang-orang soleh karena mereka itulah yang bisa menyampaikan amalannya mereka itulah yang bisa memberi syafaat maka diibadahi dan itu adalah kesyirikan yang pertama kali dalam sejarah ya pengutusan para nabi dan rasul kemudian setelah itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam dan sekaligus rasul yang pertama maka susul menyusullah kesyirikan setelah itu sampai kepada nabi kita sampai kepada diutusnya nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam Naam. Ya. Juga beliau diutus dalam rangka memberantas kesyirikan yang kembali dihidupkan oleh Amr bin Luhai dengan menghidupkan patung-patung lima orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh pada masanya yang terdampar di pesisir pantai Jeddah dipungut kembali oleh Amr bin Luhai dihidupkan dan dia menyeru kaum Arab ya untuk beribadah melalui patung-patung tersebut. Terjadilah kesyirikan di Jaziratul Arab, maka kemudian setelah itu diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, beliau berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah murni dakwah tauhid dan belum ada dakwah-dakwah yang lain. Nah, kecuali tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah, maka sudah turun perintah sholat. Ya, turun perintah sholat yang sebelumnya 10 tahun di Makkah semenjak beliau menjadi nabi dan rasul ya beliau berdakwah dengan tauhid ya berdakwah dengan tauhid nanti kemudian tiga tahun sebelum diutusnya ke Madinah, maka turunlah perintah syariat yaitu menegakkan sholat. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum kita bacakan pertanyaan yang kelima, man huwa nabiyuka? Siapakah nabimu? Maka jawabannya Nabi Muhammad Ibn Abdullah alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ulida fi Makkah wa ummuhu Aminah bintu Wahab wa huwa nabiyyun wa rasulun ila nasi kaffatan qala Allah taala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama beliau dan nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim beliau dilahirkan di Makkah dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab beliau adalah nabi dan rasul kepada seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf pada ayat 158 Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an katakanlah wahai segenap manusia yakni Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh manusia ini rasulullah ilaikum jami'an bahwa aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya jadi beliau adalah nabi dan rasul diutus kepada seluruh manusia ya kepada seluruh manusia barakallahu fikum berbeda nabi ya kalau nabi bukan rasul mereka diutus kepada kaumnya saja Ya, itu itu perbedaan nabi dan rasul. Ya, dari pendapat yang paling kuat perbedaan nabi dan rasul adalah diantaranya rasul diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini, adapun nabi diutus khusus pada kaumnya saja. Tapi dalam hal menyampaikan kewajiban menyampaikan tabligh maka dua-duanya wajib. Ya, nabi wajib menyampaikan dakwah dan rasul juga. Oleh karena itu sebagian yang menyatakan perbedaan nabi dan rasul adalah nabi tidak diperintah untuk menyampaikan, rasul diperintah, ini keliru. Ya, perbedaan yang merju, yang lemah tetapi yang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama al-muhaqqiqun yang meneliti dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis bahwa perbedaan nabi dan rasul rasul Kedua-duanya sama-sama wajib menyampaikan dakwah di jalan Allah, namun Rasul diutus pada seluruh manusia di muka bumi ini. Adapun Nabi khusus pada kaumnya saja. Perbedaan yang kedua, Rasul diturunkan khusus ya berdiri sendiri tersendiri kitab wahyu dari Allah taala adapun nabi itu menyempurnakan kitab sebelumnya ya menyempurnakan kitab dari nabi sebelumnya. Kalau rasul diberi kitab tersendiri, bukan menyempurnakan kitab nabi atau rasul sebelumnya. Barakallahu fikum. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk kepada seluruh manusia. Wa huwa khatamun nabiyyin dan beliau adalah penutupnya para nabi Walaysa ba'dahu nabiyyun, tidak ada nabi setelah beliau lagi. Wala rasulun, tidak pula ada rasul setelah beliau. Allah taala berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat yang keempat. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak salah seorang di antara kalian akan tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutupnya para nabi. Nah, jadi di sini dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya. Tidak ada nabi setelah beliau. Nah, tidak ada nabi setelah beliau. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Ya, akan tetapi bedanya la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Maksudnya Harun di sisi Musa keduanya bersaudara namun ya, Harun adalah nabi, Musa nabi dan Harun juga adalah nabi. Ya, Adapun Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah, maka Ali bukan nabi. Ya. Karena tidak ada lagi nabi sepeninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ayat ini dalam suratul Ahzab menjelaskan kekeliruan ya orang-orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti sebagian yang meyakini dari golongan Ahmadiyah, ya Mirza Gulam Ahmad itu adalah nabi yang terakhir. Ya, yang diyakini oleh sebagian kaum muslimun sallallahu alaihi wasallam Maka ini keliru ya ayat suratul Ahzab yang keempat ayat yang uh, eh, ke-40 afwan al Azab ayat yang ke-40 menetapkan ya dengan jelas dan gamblang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya, sebagian mereka menyelewengkan ayat ini dan mengatakan khutam adalah cincin, cincinnya para nabi. Ini jauh maknanya. Nah, walhasil Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi, lagi nabi setelahnya. Ya, adapun Nabi Isa alaihissalam adalah nabi sebelum Rasulullah. Walaupun beliau nanti di akhir zaman turun karena beliau tidak meninggal akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bal rafa'ahu Allah akan tetapi Allah mengangkat dia Nabi Isa alaihissalam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha Ya, beliau tidak dibunuh. Ya, jadi beliau belum meninggal Nabi Isa alaihissalam akan tetapi yang dibunuh adalah yang keserupaan yang Allah menciptakan orang yang serupa dengan beliau lalu disangkalah oleh orang-orang kafirin ya mereka membunuh yakni Nabi Isa alaihissalam ya padahal Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan pula Nabi Isa yang mereka salib. Ya, akan tetapi Allah taala mengangkat beliau ke langit dan nanti di akhir zaman sebagai pertanda hari kiamat besar beliau turun kembali. Diturunkan oleh Allah taala di bumi ini ya bersama uh, siapa Imam Mahdi ya Imam Mahdi yang juga akan muncul nanti di akhir zaman ya dan keduanya bersama Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal ya membunuh Dajjal yang merupakan tanda kiamat besar yang akan keluar nanti di akhir zaman makhluk raksasa yang berambut keriting dan bermata satu yakni mata sebelahnya buta dan di mata yang melihat itu tertulis ka, fa dan roh, yakni kafir. Nah, oleh karena itu dalam hadis ya Rasulullah SAW menuntunkan kita sebelum salam dari setiap solat kita berlindung dari empat perkara. Ya Allahumma ini a'udzubika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, wa min adabil qabr. Kita berlindung dari empat perkara dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan kematian, dari fitnah dajjal. Ya. Nah, juga disunnahkan kita membaca 10 ayat yang pertama dari suratul kahfi. Ya. Nah, untuk kemudian kita terlindungi dari fitnah dajjal di akhir zaman nanti ketika dia keluar. Nah, barakallahu fikum. Walhasil Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman nanti beliau bukan nabi yang terakhir. Ya. Karena Nabi Isa yang turun di akhir zaman nanti beliau adalah Nabi Isa yang dulu. Ya, bukan yang baru tapi yang dulu yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asbaha nabiyyan inda manazal alaihi qauluhu ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, diutus, diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Ya maka dengan itu resmi Rasulullah SAW menjadi nabi ya dengan surah Al-Alaq. Ya. Wa asbaha rasulan indama nazal alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Dan menjadi rasul ketika turun firman Allah taala dalam surah Al-Muddathir. Ya, jadi kurang lebih tiga bulan ya berdasarkan ya pendapat ahli sejarah yang lebih kuat atau yang paling kuat adalah kurang lebih tiga bulan setelah beliau diangkat jadi nabi kemudian setelah itu turun al-mudathir yang mengesahkan beliau sebagai rasul sehingga menjadi nabi dan rasul nah ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir hai orang-orang yang berselimut yakni Rasulullah ya yang berselimut ketika beliau balik balik kepada Khadijah pada waktu itu setelah ya eh, bermunajat di Goa Hira di Makkah nah beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam ya dalam keadaan Rasulullah ketakutan ya kemudian beliau kembali datang kepada Khadijah dan meminta untuk diselimuti. Ya. Maka Allah taala setelah itu menurunkan surah Al-Muddatsir ini, ya ayyuhal muddatsir wahai orang yang berselimut, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'andir, bangkitlah, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir dan pakaian pakaianmu sucikanlah. Maksudnya sucikan dari segala kesyirikan. Ya, serulah kepada tauhid dan sucikanlah dirimu ya lahir dan batinmu dari segala bentuk kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur dan kenajisan jauhilah. Ya, dan syirik adalah bentuk najis sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuuna najasun." hanyalah orang-orang musyrikun itu adalah najis. Jadi ini firman Allah taala di dalam Al-Qur'an. Maka kesyirikan itu najis. Ya, maka Allah taala menyatakan warujza fahjur. Adapun kesyirikan itu jauhilah, hijroilah. Nah, barakallahu fikum maka sahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan dengan Al-Muddathir ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir ila akhir al-ayah. Nazala alaihi al-wahyu wa umruhu arba'una sanah. Ya, wahyu turun ketika umur beliau 40 tahun. Jadi beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ya, wa hajara ba'da 13 aman min bi'satihi ila al-Madinah. Jadi umur beliau 40 tahun diangkat menjadi nabi, tiga bulan kemudian diangkat menjadi rasul. Ya. Sehingga menjadi nabi dan rasul masih posisi umur 40 tahun alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Hajar ba'da 13 aman beliau berhijrah setelah menetap di Mekkah 13 tahun. Ya. 13 tahun semenjak beliau diutus ya diangkat jadi Nabi. Lalu kemudian hijrah ke Madinah. Jadi 40 tahun tambah 13, 53 tahun. Hijrah ke Madinah 10 tahun, 63 tahun. Setelah itu meninggal alaihi salatu wassalam. Nah, wa baqiya fiha asyara sinin. Beliau menetap di Madinah 10 tahun. Ya, jadi 13 tahun di Mekah itu dakwah tauhid dan 3 tahun sebelum hijrah sudah turun perintah sholat. Ya. Nanti hijrah ke Madinah kemudian turun hukum-hukum syariat yang lainnya dari puasa, zakat, haji dan seterusnya. Jadi di sini kita mengambil hikmah bahwa 13 tahun di Mekah dengan dakwah tauhid secara murni ditambah dengan sholat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas tauhid dan merupakan asas segala asas itu dengan tauhid maka seorang muslim yang paling utama yang penting untuk dia tanamkan dalam dirinya dan dalam dakwanya yang pertama adalah bagaimana dia memahami akidah tauhid yang benar ya maka bukan hal yang sia-sia Rasulullah diutus setelah menjadi nabi menetap di Mekkah 13 tahun tidak turun perintah yang lainnya. Ya, apalagi jihad belum. Barakallahu fikum. Ya, puasa zakat belum turun di Mekkah. Ya, yang turun salat 3 tahun sebelum hijrah. Ya, sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang dibangun di atas tauhid dan itulah yang terpenting. Makanya uh, terkait dengan kekekalan ya di neraka bagi penduduk neraka itu adalah kaum kafirin. Muslimun selama mereka tidak memperserikatkan Allah sampai meninggal dia tidak bertobat maka kalaupun dia menjadi penduduk neraka dia tidak akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka punya tauhid. Ya, walaupun dia melakukan dosa sepenuh langit dan bumi, dosa-dosa maksiat, tapi dia tidak gugurkan kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan. Dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Maka dia pasti diampuni oleh Allah dan akan dipindahkan ke surga. Ya, tapi kalau dia mencemplungkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke, dirinya ke dalam kesyirikan, lalu dia mati dan tidak bertobat, maka ini berbahaya. Dia akan kekal dalam neraka waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu dalam hadis ya, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang melaku, melakukan dosa besar ya ananas sama'i wal ard sepenuh langit dan sepenuh bumi tetapi dia lam yusyrik bi syai'an ataituhu bi qurabil ardi magfirah dia tidak berbuat syirik kepada aku kata Allah maka aku datang kepadanya membawa pengampunan sepenuh itu pula ya sepenuh langit dan sepenuh bumi Allah akan ampuni tetap walaupun dia disiksa sesuai dengan Eh, dosa tingkat dosanya tapi dia tidak kekal. Berbeda dengan kaum kafirin ya yang kafir atau musyrikin yang terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan maka jika meninggal dan belum bertaubat mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. billah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum perkara tauhid ini sangat penting sekali. Lawannya adalah syirik induknya dosa. enam adalah kesyirikan. Lawannya tauhid. Tauhid lawannya syirik. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum dalam salah satu hadis dalam Bukhari Muslim ya ada seorang yang berkata ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah wasita apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengarkan kalimat tersebut. Lalu beliau mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Tetapi katakanlah Masya Allah Thumma syita Katakanlah apa yang Allah kehendaki Kemudian Apa yang engkau kehendaki Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi ucapan Seorang tersebut dia menyatakan Masya Allah wasyita Apa yang Allah kehendaki Dan yang engkau kehendaki Wahai Muhammad Jadi perbedaan dan Dengan perbedaan kemudian Dan bahasa Arabnya wa Namanya huruf atof Ya, thumma juga huruf atof Tetapi maknanya beda Yang satu dan Yang satu kemudian Kata dan ini bermakna sederajat berarti menyamakan, mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah, maka itu ucapan syirik. Tapi yang benar ucapkanlah apa yang Allah kehendaki kemudian. Kata kemudian menunjukkan bahwa kehendak manusia dibawa kehendak Allah setelah kehendak Allah. Ya, jadi kata kemudian artinya sama dengan saya mengatakan telah masuk di masjid ya Muhammad kemudian Zaid. Berarti yang duluan masuk adalah Muhammad, baru Zaid. Tapi kalau saya mengatakan masuk di masjid Muhammad dan Zaid berarti mereka masuk bersamaan. Ya, itu dalam makna bahasa. Ya, apalagi dalam bahasa Arab. Ya, bahasa yang ya termulia dan bahasa yang tertinggi barakallahu fikum di muka bumi ini. Ya, maka <clears throat> terkait dengan salah bahasa dengan kata dan dan kemudian itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik. Maka Rasulullah marah kepada orang tersebut dan mengatakan Aja'al tadi lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan kesyirikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sangat menjaga hal tersebut. Dalam hadis yang lain, suatu hari datang seseorang memuji-muji beliau. Dipuji, antum sayyidun ibnu sayyidun nas ya engkau adalah pimpinan pimpinannya anaknya pimpinan manusia dan seterusnya dipuji Rasulullah SAW ya maka Rasulullah SAW juga marah ya dan beliau mengatakan <clears throat> la taglu fi dinikum ya jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian la tatruni <clears throat> kama ataratan kama ataratan an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujihku, mengangkatku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan mengangkat ya kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi katakanlah aku adalah Abdullah wa rasuluhu adalah hamba Allah dan rasul Allah. Ya, artinya hamba Allah juga wajib beribadah kepada Allah. Ya, sama-sama. Apakah rasul atau bukan rasul, manusia wajib beribadah kepada Allah, siapapun dia. Dia wajib bertauhid kepada Allah. Tetapi bedanya dia adalah rasul. Yang lainnya bukan. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan Katakanlah aku adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasul Allah. Di sini hamba mengandung apa? Pemurnian ibadah. Ya. Bahwa, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada siapapun, walaupun Rasul, walaupun Nabi dan Rasul. Nah, maka tidak boleh kita datang ke kuburan Rasulullah berdoa, apalagi ke kuburan yang lain-lainnya selain daripada Rasul. Ya, meminta doa di situ ya maka itu adalah kesyirikan ya kesyirikan oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib semua kuburan yang ditinggikan yang di situ ya orang datang untuk berdoa Rasulullah meminta memerintahkan kepada Ali untuk meratakannya ya diratakan semua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> barakallahu fikum Nah, demikianlah ya dakwah seluruh para nabi dan rasul di atas akidah tauhid. Nah, nanti setelah Rasulullah diutus, maka ditambahlah syahadat yang kedua wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya kita mempersaksikan nabi kita adalah Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti seluruh syariat yang dibawa oleh beliau. Adapun yang lainnya sudah dihapus. Ya maka yang kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis sunnah beliau alaihi salatu wassalam nah, maka seluruh apa yang dibawa oleh beliau wajib diikuti tidak boleh ditolak ditantang nah, ya akan tetapi kita berserah diri sepenuhnya menerimanya nah kita terima seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, <clears throat> Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala wa awwalu ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Awal yang pertama kali didakwakan Rasul adalah tauhid yaitu ucapan la ilaha illallah yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar melainkan hanya Allah taala. Maksudnya bentuk-bentuk ibadah itu banyak. Tetapi yang benar hanya satu, yaitu hanya kepada Allah taala. Adapun yang lainnya walaupun kepada Allah tapi melalui perantara maka itu tidak benar. Ya, itulah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, "Wa dzalika bi annallaha huwal Demikian itulah dialah Allah sesembahan yang hak yang benar. Adapun yang lainnya batil. Wa anna min dunihi al batil. al batil. Adapun sesembahan selain daripada Allah adalah batil. <clears throat> Wa amarahu rabbuhu an yad'u Allah wahdahu wa la yusyriku bihi ahadan fi du'aihi. Ya, Allah taala memerintahkan ya kepada Rasulullah untuk berdakwah beribadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah sedikit pun fi du'aihi dalam doanya atau dalam yang lainnya <clears throat> dalam seluruh ibadah kama yaf'alul musyrikun fi zamanihi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikun di zamannya nah yakni mereka beribadah kepada Allah tapi melalui perantara-perantara ini ibadahnya musyrikun maka Allah taala mengatakan Kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan. Katakan wahai Muhammad kepada musyrikun, hanyalah aku berdoa beribadah kepada Robku dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa cara-cara peribadatan yang dilakukan oleh musyrikun dengan segala jenis-jenisnya itu adalah syirik, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, bertentangan dengan kemurnian ibadah. Ya. Dan sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jenis-jenis ibadah kaum musyrikun itu banyak. Ya, ada yang dalam Al-Qur'an ada yang beribadah dengan uh, matahari, bulan, ya, bintang. Ada yang beribadah melalui pohon, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian beribadah kepada pohon, kepada bulan. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah menyatakan demikian bahwa itu terjadi di zamannya. Ya, orang-orang yang berbuat syirik dengan beribadah melalui pohon-pohon. Ya, beribadah melalui bulan, bintang dan seterusnya. Tapi beribadahlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Ya, khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Beribadahlah kepada yang menciptakan semua itu. Jika memang kalian mengaku bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Maka itu jenis-jenis ibadahnya musyrikin. Ada yang beribadah juga melalui kuburan orang-orang soleh. Ya, kuburannya orang-orang soleh. Seperti yang telah saya sebutkan pula ayat di dalam Al-Quran yang saya nukilkan dari surah Yunus dan juga dari surah uh, Az-Zumar. Ya, dalam surah Yunus ayat ke-18 Az-Zumar ayat ketiga ya nah di situ menjelaskan bahwa di antara jenis kesyirikan orang-orang musyrikin beribadah melalui kuburan-kuburannya para wali-wali ya fal wajib alal muslimin ayyada Allah wahdahu maka wajib atas kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun dalam seluruh ibadahnya. Nah, walaupun kepada nabi atau kepada wali atau kepada siapa saja. Tidak boleh dia beribadah kepada mereka melalui perantara mereka. Nah, minal amwat apakah dari orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Ya. Karena Allah taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'urun ayyana ma yub'atsun." Kata Allah Ta'ala dalam surat nahl ayat ke-20 dan 21, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ketahuilah bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Tapi mereka lah yang dicipta oleh Allah. Mereka amwat gairu ahya, mati dan tidak hidup terus. Ya. Dalam ayat yang lain, <clears throat> la yamlikuna min qutumir mereka yang diibadahi selain daripada Allah melalui perantara-perantara itu, mereka tidak memiliki kemampuan setebal kulit ari pun, setipis kulit ari. Mereka tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak madorot. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau saja mereka anggaplah mendengarkan, mereka tidak bisa kabulkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum tapi pada hari kiamat perantara-perantara itu tadi akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian di hari kiamat ini dalam surah Fatir pada ayat ke-13 dan 14 dalam suratul Hajj terakhir barakallahu fikum ada ayat ke-73 Allah taala menyeru seluruh manusia bukan saja orang-orang yang beriman ya ayyuhan nas duriba mathalun Wahai seluruh manusia dibuat permisalan fastami'u lahu. Dengarkanlah permisalan itu. Apa itu? Innal ladina tad'una min dunillah bahwa orang-orang yang engkau beribadah kepadanya selain daripada Allah la yakhluqu dzubaba. Mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu sekalipun mereka berkumpul seluruhnya, seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan lalat tidak bisa. Bahkan kata Allah wa iyaslubahumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu la yastanqidhuhu minhu dha'ufat wal matlub. Kalau saja lalat itu merebut makanan dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya, mengejarnya, tidak bisa. Itu menunjukkan dha'ufat talib wal matlub. Lemah orang yang meminta dan yang dimintai, semua lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akhiri dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh